Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wala hawla wala quwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita Pembahasan dari kitab Al-Asma atau Fikih Asma'il Husna Supaya kita untuk memahami Nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala Dalam rangka untuk mewujudkan penyempurnaan kita di dalam menghamba kepada Allah Ta'ala karena dengan cara memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lebih menumbuhkan kecintaan kepada Allah yang lebih besar demikian pula menumbuhkan rasa takut dan harap yang lebih sempurna dan ketiganya merupakan pilar ubudiyah pilar penghambaan kepada Allah itu al-mahabbah wal khauf war raja yang itu ditumbuhkan dengan cara dia mengenal siapa itu Allah yang kita sembah insyaallah kita masuk pada pembahasan asma Allah al-hayyu al-hayyu ini zat yang maha <clears throat> malu dan tentunya lah yaliku bijalali rasa malu Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluk laisa kamitslihi syai Allah tidak serupa dengan apapun dan tidak ada yang makhluk ini yang serupa dengan Allah taala dan kita mengimani sifat malunya Allah taala karena Allah telah menyampaikan dalam ayatnya Al-Qur'an maupun Nabi menyampaikan dalam sunnah hadis beliau sehingga wajib bagi setiap mukmin untuk mengimani apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semua nama-nama yang atau sifat-sifat yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga sifat-sifat yang Nabi sebutkan dalam hadis Wajib setiap muslim dia mengimani menetapkan dan mengimani sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk tanpa menyimpangkan kepada makna-makna lain yang diinginkan oleh hawa nafsunya tanpa menggambarkan tentang bagaimananya Allah taala karena untuk menggambarkan itu mesti melihat barangnya atau melihat yang serupa atau mendapatkan info yang akurat dari yang terpercaya dan itu semuanya tidak ada pada Allah Ta'ala kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, tidak ada info akurat ini tentang bagaimananya tentang bagaimananya ada tapi kita tidak bisa melihat dan tidak bisa menggambarkan bagaimananya sehingga kita mengimani tentang sifat Allah tersebut tanpa membagaimanakan atau tanpa menggambarkan bagaimananya dan kita tidak menolak apa yang telah ditetapkan Allah dari sifat-sifat Allah dengan alasan ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebagian kaum muslimin yang menolak sifat-sifat tersebut karena ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya lari dari kekufuran masuk kepada kekufuran yang lainnya, pindah kepada kekufuran yang lainnya. Bapak sekalian, ini adalah ahlus sunnah dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga mengimani sebagaimana yang Allah kendaki dan Rasulnya kendaki bukan mengimani sesuai dengan selera hawa nafsu kita sebagaimana perkataan al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala beliau mengatakan itu amanna amantu billah wa ma jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah ala muradi wa ma jaa'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah taala. Aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang datang dari Rasulullah sallam sesuai dengan kehendak Rasulullah sallam. Sehingga cara kita mengimani Allah dan Rasulnya nya sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya bukan sesuai dengan selera hawa nafsu kita Adapun ahlul bid'ah sekalian dikatakan para ulama dengan ahlul ahwa dengan ahlul hawa karena cara beragama mereka mengikuti selera mereka jadi seleranya bagaimana agama diseret-seret kepada selera mereka Akhirnya muncullah berbagai macam model cara beragama sesuai dengan selera masing-masing. Yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana kita beragama sebagaimana yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Kemudian kita masuk pada pembahasan sifat Allah Al-Hayyu. <clears throat> Al-Hayyu yang artinya lezat yang maha pemalu ini ada di dalam dua hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang pertama adalah hadis dari Abi Ya'la ibni Umayyah <clears throat> radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> beliau pernah melihat anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yakhtasilu bil baras bila izar. Wasaidal mimbar fahamidallaha wa asna alaih. Nabi pernah melihat ada seorang lelaki yang mandi di tempat terbuka tanpa sarung. Kemudian setelah itu Nabi naik mimbar memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya wasitra." sitra." Fa idza ikhtasala falyastatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pemalu sitirun zat yang maha ini uh, menutup yuhibbul haya wasitra Allah suka kepada sifat malu dan menutupi hal-hal yang tidak layak untuk terlihat Faidakhtasala ahadukum falyastatir. Barang siapa yang mandi di antara kalian, maka hendaklah bersater yaitu berpenutup sehingga kalau itu kamar mandi ya uh, berukut dengan pintu-pintunya kalau di tempat yang terbuka ya menutup pakai kain atau tutup bagaimana sehingga kondisinya tertutup dia tidak memperlihatkan aurat kepada manusia tidak mandi di tempat terbuka Hadis yang kedua di antaranya lah hadis <clears throat> di Salman Al Farisi. Hadis yang pertama mengatakan kepada kita tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam Musa itu orangnya hayyun, pemalu. Nabiullah Musa orangnya pemalu. Kebiasaan Bani Israel kalau mandi itu di sungai terbuka. Sehingga banyak orang yang bisa melihat ini orang yang mandi dalam kursi mereka tidak berpenutup. Nabiullah Musa kalau mandi menyendiri jadi tempat yang kira-kira tertutup. Kemudian Bani Israel menuduh Musa macam-macam. Di antaranya tuduhan tentang tuduhan Musa ini ada penyakit di kemaluannya, hernia atau mungkin orang bilang gendelan atau apa. Pokoknya tuduhannya ke situ. Makanya kalau dia mandi menyendiri. Kemudian Allah ingin menunjukkan tentang kesempurnaan Nabiullah Musa alaihissalatu Ketika Nabiullah Nabiullah ketika Nabiullah Musa sedang mandi, semua pakaiannya diletakkan di atas batu. Lalu pakaiannya ini dibawa lari oleh batu. Batunya lari, kejar sama, dikejar sama oleh Musa. Sampai melewati sekelompok Bani Israel yang sedang mandi itu. Allah ingin tunjukkan karena Nabi Allah Musa begitu itu nggak sadar juga karena bagaimana bajunya dibalari oleh batu itu maka dikejar sampai kemudian melewati orang-orang Bani Israel dalam kondisi yaitu terlihat semua tubuhnya auratnya dan ternyata mereka melihat Nabiullah Musa sempurna total. Sempurna total. Sampai kemudian batunya itu berhenti Kemudian dipukul sama Nabiullah Musa batu tersebut sampai nandes Dan Allah yang tunjukkan pada Bani Israel Bahwa Musa itu sempurna Tidak ada cacatnya Nabiullah Musa mandi sendiri karena memang orangnya hayyun, ini pemalu tidak ingin terlihat ini auratnya kepada ini oleh orang orang banyak. Allah Subhanahu wa taala hayyun dan Allah pun suka kepada mereka yang pemalu. Melakukan malu dan melakukan hal yang buruk. Hadis yang kedua adalah Salman Al-Farisi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun." Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala zat yang malu lagi zat yang madermawan. Yastahi min abdihi idza rafa yadayhi ilaihi ayaruddahuma safran. Allah malu jika ada hambanya yang menjulurkan kedua tangannya ke atas, mengangkat kedua tangannya, artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kembali Allah Subhanahu wa taala zat yang makaya. Bahkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu seandainya untuk memenuhi semua permintaan para hamba digambarkan oleh Allah sendiri ya ibadi Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin Wahai hambaku seandainya kalian semuanya manusia dan jin Dari yang pertama sampai yang terakhir Berdiri di satu lembah Lalu semua mereka fasa'aluni Mereka semuanya lalu minta kepadaku Semuanya minta Manusia dan jin berdiri satu lembah Gak tahu jumlahnya berapa miliar triliun manusia dari awal sampai akhir Dan jin dari awal sampai akhir Semuanya minta kepada Allah Ta'ala Kemudian Aku beri Fa'utiya mas'alatin Aku beri semua permintaan mereka itu Fama naqasa mimma indi illa kama yang kusul mikhiyat Ida urkhilal bahr Tidaklah berkurang kekayaanku Kecuali seperti berkurangnya Air Ketika jarum itu dimasukkan ke lautan lalu diangkat, itulah berkurangnya kekayaan Allah. Seandainya Allah memenuhi semua permintaan para hambanya manusia dan jin. Artinya tidak ada arti sedikit pun berkurangnya kekayaan Allah Ta'ala. Setiap orang yang mereka berdoa asalnya kata Allah pasti akan dikabulkan. Odooni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kemudian sebagian orang kemudian pun mengeluh, aku sudah berdoa. Sudah berulang-ulang doaku dan sudah lama aku berdoa, tetapi gak dikasih-kasih. Belum ada bukti saya dikasih. Nabi ingatkan bahwa dalam pengkabulan doa Ma min muslimin yad'u bidakwatin Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa Pasti Allah akan berikan biihdah salaf Pasti Allah kabulkan dengan satu di antara tiga perkara Satu Imma ayu ajjalalahu dakwatahu Allah menyegerakan permintaan dia Sehingga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala S artinya Allah kabulkan apa yang dia minta itu. Tentu dengan cara Allah bukan dengan cara kita minta Avanza, Brook. Ya bukan begitu. Intinya pokoknya Allah berikan kemudian dia kemampuan untuk mendapatkan yaitu apa yang dia inginkan. Di dunia ini Allah kabulkan permintaan dia. Wa imma ayudakhiroha yaumal qiyamah atau Allah jadikan simpanan di hari akhir kelak. Dan Allah jadikan simpanan itu bisa itu jauh lebih baik. Karena ma indakum yang fat wa ma indallahi baqin. Apa yang di sisi kalian itu akan <clears throat> habis, akan ludes, akan terputus, tapi kalau di sisi Allah akan kekal minta jadi orang kaya. Allah jadikan dapat uang miliaran sampai kemudian dia punya ya ini triliunan. Terdapat sekian banyak mati. Menikmatinya belum seberapa, baru keburuan tok. Kemudian dia mati. Dengan yang disimpan di sisi Allah Ta'ala Lain nilainya langgeng Dia memiliki simpanan yang pernah dia minta di dunia, Allah jadikan simpanan di akhirat. Itu yang akan langgeng. Atau yang ketiga, itu wa imma ayusrifanhu anhu as mislah. Atau Allah palingkan dari dia keburukan yang semisalnya. Ini yang tidak ini yang sering tidak disadari. Tahunya permintaan dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Padahal Allah berikan sisi lain yang kalau dia ditimpa ya ini musibah-musibah itu bisa biayanya miliaran. Dia sehat walafiat, keluarganya sehat walafiat, tidak mendapatkan musibah macam-macam. Seandainya itu diuangkan, kesehatannya itu diuangkan dan e, berbagai macam hal yang tidak terkena musibah itu diuangkan, oh akan sangat banyak, bisa miliaran. Matanya sehat, matanya yang sehat, yang tidak terkena penyakit, itu mau dihargai berapa? Mau diuangkan berapa kalau mau dikasih atau diuangkan itu? Tentu dia pun nggak mau dibuat buta, tapi punya uang satu triliun juga nggak mau juga. Menunjukkan harga mata sangat mahal atau diberikan puluhan triliun tapi jantungnya mandek untuk apa juga Ya akhirnya kesehatan yang diberikan Allah para dia itu sungguhnya sangat mahal. Hanya seringnya kita tidak tahu ya ini bahwa kita dipalingkan Allah dari berbagai macam musibah-musibah yang itu sebagai ganti doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam doa ini juga Mas kalian ada faktor yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Doa terkabul itu pasti selama tidak ada penghalangnya. Selama tidak ada penghalangnya. Sehingga kata Umar bin Khattab, "Ma'ahmilu bihammil ijabah." Saya tidak pernah berpikir terbebani tentang terkabulnya doa. Walakin ahmilu bihamid doa yang justru aku terpikirkan terbebani adalah kerentek untuk berdoa. Kenapa? Barang siapa yang dia berdoa fal ijabah ma'hu faman ulhima bidu'a fal ijabah ma'hu Barang siapa yang dia diberikan ilham oleh Allah berdoa, niscaya pengkabulan itu pasti menyertai dia. Tapi di sana ada penghalang-penghalang doa. Sebagaimana obat, doa itu kayak obat. Itu kalau tepat sasaran, kadarnya tepat, sasarannya tepat, itu insya Allah menyembuhkan. Tapi kalau terhalang sehingga obat itu nggak nyampe kepada sasaran, maka obat ini pun tidak akan menyembuhkan, tidak memberikan efek sembuh karena terhalang sampainya kepada tempat tujuannya. Demikian pula doa ada penghalang-penghalangnya Di antara pengalang doa adalah berlepotan hidupnya dengan maksiat, dengan hal yang haram seperti diantaranya ketika Nabi bercerita tentang laki-laki yutilus safar, dia safar jauh. Safar itu sungguhnya faktor terkabulnya doa. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika sedang safar, maka jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa untuk dirinya, anak istrinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya. Ini semuanya adalah ini hendaknya banyak-banyak berdoa. Yang kedua, laki-laki ini as-asa akhbar. Tampilannya acak-acakan gak semat merawat rambutnya karena kondisi, bukan karena pemalas, bukan karena kemproh. Sehingga tidak ngurus, sehingga badannya letek, bau, ngelebih terasi, tengik karena kemproh. Kalau kemproh ini adalah bertentangan dengan Islam, tapi ini tidak sempat merawat karena kondisi. Karena suasana seperti orang berjihad, berdebu, tidak sempat dia tampil meliti, tampil bersih karena kondisi. Yang ketiga, yang mutu ada ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya yaitu ke langit. Yang keempat, dia mengucapkan kalimat ilhah rengean, Robbi Robbi. Sesungguhnya dia memiliki faktor-faktor terkabulnya doa. Safar jauh, kondisi acak-acakan, menjulurkan kedua tangannya, mengucapkan kalimat ya Rob ya Rob. Tapi kata Nabi, wa amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasu haram, wa kudia bil haram, fa yustajabula. Sedangkan makanan itu haram, minumannya itu haram, dibesarkan ya dia pakaiannya haram, dibesarkan dengan cara-cara yang haram, bagaimana dia itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Ibrahim bin Adham sering pernah kita sampaikan juga ada orang yang mereka konsultasi tentang kenapa doanya sudah berulang-ulang kok tidak juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ada ingat gak? ada sepuluh hal katanya yang menghalangi doa kalian itu dikabulkan Allah Ta'ala. Ada ingat nggak Pak? Ya, camat-camat. Satu aja di antara sepuluh. Apa Pak Aris? Terus? Apa lagi? Terus sama lagi? Gimana? terus sama lagi? Udah. <laughs> Tetesannya habis Haris. Yang pertama dia mengenal Allah tapi tidak mentaati Allah Ta'ala lagi. Yang kedua, dia mendakwahkan dirinya mengeklaim mencintai Rasulullah SAW tapi tidak mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, dia membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Yang keempat, dia makan rezekinya Allah tapi tidak mensyukuri ini nikmatnya. Yang kelima, setiap bangun tidur sibuk dengan aib manusia dan dan lupa dengan aib dirinya. Yang keenam, dia katakan setan itu musuhnya tapi malah dia ikuti jalan setannya. Yang ketujuh, dia yakin tentang kematian tapi tidak mempersiapkan untuk menghadapi kematiannya. Yang kedelapan, dia yakin surga itu hak benar, tapi tidak menempuh jalan yang mengantarkan ke surga. Dia yakin sembilan, dia yakin neraka itu benar, tapi tidak lari menjauh dari jalan yang mengantarkan ke neraka. Dan yang kesepuluh, dia saling menguburkan mayit tapi tidak pernah mengambil pelajaran dari penguburan mayit. Ini termasuk diantara yang menghambat ini terkabulnya doa. Sehingga asalnya doa itu dikabulkan Allah Allah malu kalau ada hamba yang mereka ini berdoa kepada Allah Tetapi kembali dalam keadaan tangan kosong alias tidak mendapatkan apa-apa Artinya pasti Allah akan kabulkan doanya dengan syarat tentunya kalau dia memenuhi persyaratan ini terkabulnya doa. Wa fi hadzal ismil kirim dalalatun ala thubutil haya sifatan lillahi azza wa jal. Ala ma yaliqu bijali wa kamalihi. Nama Allah al nama Allah yang mulia ini Al Hayyu ini ini menunjukkan tentang penetapan sifat malu bagi Allah Ta'ala Mayaliku bijalali Yaitu rasa malu yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala Yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala Wawa sifat wawa subhanahu fi sifati kulliha la yumathilu ahadan min khalqih wa la yumathiluhu ahadun min khalqih semua sifat Allah semua sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya yang sama dengan sifat makhluk yang namanya itu serupa dengan uh, sifat makhluk Allah alim, Allah melihat, Allah mendengar, Allah malu. Ini semuanya makhluk juga ada. Itu hanya sama di dalam nama tapi berbeda hakikatnya. Allah tidak ada seorang pun tidak Allah tidak serupa dengan siapapun dan tidak ada siapapun dari kalangan makhluk yang serupa dengan Allah taala. Hanya nama di dalam penamaan tetapi berbeda dengan hakikatnya. Apalagi Allah dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk itu sama namanya tapi berbeda hakikatnya. Ya contohnya adalah ketika Allah bercerita tentang surga. Surga itu ada nama-nama yang Allah ungkapkan yang kita semuanya tahu. Ada susu, ada homer, ada madu, ada yaitu sungai, ada buah-buahan, yang disebutkan oleh Allah tentang buah-buah di surga, ada anggur, ada pisang, ada segala macam. Itu namanya sama dengan apa yang kita kenal di dunia ini. Tapi hakikatnya mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatra ala qalbin bashar. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, terlintas dalam benak manusia pun enggak. Sehingga betul-betul berbeda total dengan apa yang pernah dirasakan di dunia. Itu baru makhluk dengan makhluk apalagi makhluk dengan Allah atau Allah dengan makhluk maka ketika Allah mensifati dirinya kita menetapkan sifat itu karena Allah menetapkan untuk dirinya lalu kita tidak menyerupakan dengan makhluk karena memang Allah yang menegaskan laisa kami sri syai' Allah itu enggak serupa dengan apapun kita menetapkan sifat Allah dengan makna yang jelas tapi hakikatnya bagaimana itu yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk karena ahlul bid'ah itu komentarnya kepada orang yang ahlu sunnah yang punya keyakinan seperti ini dianggapnya mujassimah ketika kita mensifati Allah seperti yang Allah sebutkan itu dianggap menjisimkan Allah taala menganggap menjisimkan Allah taala kita mengimani sifat Allah ridha Allah marah Allah ini turun Allah punya tangan ini semuanya sifat yang disebutkan Allah dan Nabi-Nya dalam nas-nas Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi kewajiban kita membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya karena itu berkaitan dengan Allah yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala kita tidak menyerupakan dengan makhluk karena memang Allah telah tegaskan laisa kami syai Allah tidak serupa dengan sesuatu pun Ahlul bid'ah ingin menyucikan Allah dengan cara menolak sifat tersebut nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin Allah begitu begitu begitu lalu dia tafsirkan sendiri sesuai dengan angan-angan dia dalam rangka mengagungkan Allah Ta'ala ini namanya lari dari kekafiran masuk dalam kekafiran yang lainnya karena sok dia lebih tahu tentang yaitu bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyimpangan. Al-sunnah menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Menyucikan Allah tanpa menolak sifat yang Allah telah tetapkan. Bagaimana kita menetap, bagaimana kita menolak sedangkan Allah yang menetapkan. Kita menetapkan tapi tidak menyerupakan dengan Allah, tidak menyerupakan dengan makhluk dan kita menyucikan dan tidak melakukan penolakan dengan sifat-sifat Allah taala. Hal tak taklamu lausamian. Apa memangnya kalian lebih tahu dibandingkan dengan apa? Apa memangnya ada yang sepadan dengan Allah Taala? Gak ada yang serupa dengan Allah Taala. Maka kita pun menetapkan tapi gak menyerupakan Allah dengan makhluk. Apapun bayangan kita tentang Allah pasti salah karena hakikatnya Allah yang lebih tahu tentang dirinya nggak serupa dengan makhluk kita membayangkan itu perbandingannya apa yang kita lihat yang kita dengar yang ada ini dan Allah laisa kami syai tapi kita menetapkan karena Allah yang menjelaskan kepada kita Fahayau subhanahu wasfun yalikubi rasa malunya Allah itu sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala laisa kahaya'il makhlukin tidak sebagaimana rasa malunya yakni para makhluk yang jelas rasa malu Allah total sempurna sesuai dengan keagungan kesempurnaan Allah Ta'ala Waqad warada dzikrul haya' fil Qur'an Allah menyebutkan dalam Al-Quran penyebutan al-haya rasa malu. Demikian pula sunnah dalam sunnah juga Allah menyebutkan Rasul Nabi menyebutkan tentang rasa malu pada Allah Taala bisighatil fi'li mudhafan ilallah dengan bentuk yakni fi'il ini kata kerja yang dinisbatkan kepada Allah taala. Ini ayat Inallah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat permisalan yaitu seperti ba'udah nyamuk eh, seperti apa itu namanya uh, nyamuk wama fama fauqa atau bahkan yang lebih rendah daripada nyamuk apa yang lebih rendah daripada nyamuk? Allah tidak malu membuat tamsil dengan nyamuk. Yang dianggap manusia boleh jadi adalah rendah, tapi Allah nggak malu. Kemudian <coughs> dalam hadis wafis sahihain dalam kitab Bukhari Muslim an Abi Waqid al laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nas ma'hu id aqbala salasatu nafarin eh, pernah Nabi pernah para sahabat sedang duduk bersama dengan Nabi bermajlis di masjid tiba-tiba ada tiga orang yang menghampiri majlis Nabi dengan sahabat tadi Faqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhaba wahidun Begitu tiga orang ini melihat majelis Nabi, yang dua bergabung ke majelis Nabi, yang satu pergi, berpaling pergi. Maka setelah itu nah, Rasul pun menjelaskan kepada para sahabat, itu ala ukhbirukum bi nafari salaf. Mau nggak aku kabarkan pada kalian tentang tiga orang itu? Kata Nabi, amma ahaduhuma far'a furjatan fil halqah fajalasa fiha wa amal akhar fajalasa khalfahum wa mathali fatbara dhahiban Nabi katakan ala ukhbirukum anina nafari thalatha mau enggak aku kabarkan tentang tiga orang itu amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu ilaihi Adapun yang pertama di antara mereka melihat bersemangat bersemangat untuk menyambut rahmat Allah ketika melihat ada sisi celah yang kosong dia masuk ke situ semangatnya dia untuk bergabung dan meraih rahmat Allah taala sebagaimana dia semangat untuk meraih rahmat Allah Allah pun bersemangat untuk mencurahkan rahmat kepada dia jasa nifaqah Orang yang mereka mendekat kepada Allah secengkal atau sehasta, Allah akan mendekat, mendekat yang jauh lebih, ini dekat lagi. Orang yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat dia dengan ini berlari. Pemberian Allah jauh lebih banyak. Setiap kebaikan hamba akan dibalas Allah 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga tidak ada kebaikan yang sia-sia yang dilakukan seorang mukmin sekecil apapun. Wa amal akhar. Adapun yang lainnya lagi yang kedua, <clears throat> fastahya minallahi fastahyallahu minhu. Dia duduk di belakang. Ada rasa malu menapa yaitu menapati adab Islam yang tidak pengen desel-desel atau menyingkap-nyingkap pundak orang, dia duduk di belakang karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah minhu Allah pun malu untuk berbuat buruk kepada orang tersebut. Sebagaimana dia punya rasa malu, Allah pun malu dengan dia. Wa ammal akhar fa'arada Allah anhu. Adapun yang lainnya, dia berpaling begitu melihat majelis Nabi langsung ngacir pergi. Gak merasa gak butuh pergi. Allah pun berpaling dari orang tersebut sebagaimana dia berpaling dari kini majelisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpaling dari rahmat Allah taala dikhawatirkan Allah pun akan berpaling dari dia. Allah akan balas dengan berpalingnya Allah dari dia. Celaka orang yang Allah berpaling dari dia. Sehingga dia tidak dijaga oleh Allah, dia pun tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk muslimin jatuh dalam kehinaan tidak berwibawa dia terhina di mata kafir yang asalnya muslimin itu adalah orang yang memiliki izah kemuliaan bukan karena hebatnya musuh tapi karena Allah berpaling dari kaum muslimin karena musliminnya itu nggak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun berpaling dari muslimin sehingga Allah biarkan muslimin terhina sallatallahu alaikum dhullan Allah campakkan kalian dalam kinaan karena mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kebatilan lebih mencintai kerusakan bahkan menghujat-hujat agama Allah Subhanahu wa taala merasa ada yang lebih baik dibandingkan dengan agama Allah untuk hidup ini ini muslimin terang-terangan dalam kehidupannya itu dia seakan menemukan kehidupan yang bisa merekatkan manusia yang lebih baik daripada Islam. Kalau Islam itu biang kerok perpecahan, kerusakan dalam hubungan manusia, oh terang-terangan kemunafikannya. Bagaimana muslimin akan mulia kalau dengan Islamnya aja disingkang-singkang? Disingkang-singkang. Nyingkir, nyingkir ini nggak pantas untuk kita pakai dalam kehidupan bersama. Ini iman model apa? Dan dia terang-terangan sampaikan pada manusia Iman menuntut tidak seperti itu. Kalau dia iman dengan Islam, oh mati-matian dia akan ini bela Islam. Islam ibaratnya harga mati. Sampai mati dia mesti menjadi muslim yang berpegang dengan Islamnya itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan semuanya tentu berangkat dari kebodohannya tentang hakikat ajaran Islam dan kecondongan hatinya kepada dunia yang dia inginkan. Semua rata-rata penyimpangan itu karena ada kecondongan kepada dunia. Ulama yang menyimpang itu karena ada kecondongan pada dunia ada harta yang dia incer ada jabatan yang dia incer sehingga menyembunyikan kebenaran gak masalah merubah-rubah kebenaran gak masalah kemudian mencampur adukkan al-haq dengan al-batil gak masalah pokoknya serba gak masalah agama dijual gak masalah kenapa ada yang diincar Coba kalau ngincernya surga, oh agama harga mati. Nggak bisa. Karena yang diincar surga, tapi karena diincar itu jabatan atau harta atau semisalnya, oh agama dijual murah pun nggak apa-apa. Yang penting dapat ya ini apa yang diinginkan itu yang kata Nabi ya biudinahu biaroti minat dunia akan datang zaman orang menjual agamanya itu untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Kemudian wal qaulu fi hadis sifat kal qaul fi sairi sifati rabbi subhanah. Berbicara tentang salah satu sifat sama dengan bicara tentang sifat-sifat yang lainnya. Artinya, kalau sifat yang ini kita tetapkan, sifat yang lain pun kita tetapkan. Contoh, kita sebagian orang menetapkan Allah As-Sami, kemudian Al-Basir, Allah melihat, mendengar, melihat, ditetapkan. Tapi kalau sudah masuk tangan, turun, marah, oh ditakwilkan, ditahrif, ditolak, kemudian diganti dengan apa yang dia inginkan. Enggak mungkin Allah punya tangan, enggak mungkin Allah turun, enggak mungkin Allah marah, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Lalu dia ya ini uh, takwilkan kepada yang lainnya. Bagaimana dia bisa menetapkan sami basir lalu menolak yang ini? Kalau dia ini tetapkan, yang ini tetapkan, apa bedanya? Ini semuanya sifat Allah Ta'ala. Kalau dia katakan sekarang Asami Al-Basri tetapkan, Allah mendengar, Allah melihat. Kita tanya, manusia mendengar dan melihat gak? Mendengar, melihat. Kok nggak khawatir menyerupakan dengan makhluk? Oh enggak, itu mendengar dan melihatnya itu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala mbok ya gitu juga yang lainnya sifat yang lainnya kamu tetapkan tangan Allah kamu tetapkan turun Allah yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk sehingga tidak kemudian yang ini ditetapkan, yang ini diingkari. Makanya modelnya alul bid'ah macam-macam. Ada yang total ingkari nama dan sifat. Ini paling jantan. Ini paling berani. Ada lagi yang menetapkan nama tapi semua sifat ditolak. Ada lagi yang nama tetapkan sifat sebagian ditetapkan, sebagian ditolak dengan cara ditarif. Ini karena kembalinya kepada selera maremnya dia cara beriman menurut selera dia. Maka ini beragama dengan selera. Tidak ini mengikuti standar orang yang terbaik yaitu Nabi dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fakama anna nusbitu lillahi subhana ilman la ka ilmina wa basaran la ka basarina wa sam'an la ka sam'ina wa iradatan la ka iradatina fakadzalika nusbitu law hayaan la ka hayaina id kullu ma asbatahu subhana li nafsi wa asbatahu lahu rasulullah sallallahu haqqun la raiba fi sebagaimana kita menetapkan untuk Allah itu sifat ilmu Ilmu Allah tidak seperti ilmu kita. Penglihatan Allah kita tetapkan dan kita pun yaitu meyakini tidak sebagaimana penglihatan kita. <coughs> Pendengaran Allah juga demikian tidak sebagaimana pendengaran kita. Iradah keinginan Allah nggak seperti keinginan kita. Sebagaimana ini semuanya kita tetapkan, begitu pula rasa malu. Kita tetapkan rasa malu bagi Allah dan tidak serupa dengan rasa malu kita. Sesuai dengan keagungan Allah kita menetapkan la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka berkata Imam Ibnu Al-Qayyim وقد وصف bil haya وصفه رسوله sallam fawal hayyul karim sebagian Allah telah menetapkan kepada dirinya tentang dirinya dan Rasulnya juga menetapkan begitu tentang sifat haya, rasa malu bagi Allah Ta'ala. Maka Allah dat yang ma pemalu, lagi ma dermawan. Sebagaimana yang hadis yang telah kita lewati tadi, kata beliau, hadis Nabi, Inna Allah hayyun karimun yastahi min abdi darofa ilayya dai ayarudahu masifran. Allah malu, Allah dat yang ma pemalu, lagi madermawan Allah malu sani ada hamba yang mengangkat tangannya ke langit lalu kembali dalam keadaan nihil tidak dapat apa-apa berkata Ummu Sulaim ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haq ya Rasulullah Allah tidak malu untuk menerangkan al-haq ini menerangkan hakikat kebenaran Maka Nabi pun bersabda, "Innallaha la yastahi minal haqqi." Allah tidak malu dalam menerangkan al-haq. Di antaranya la la tu tu'tun nisa fi ajazihinna. Jangan kamu ya ini datangnya perempuan artinya jangan kamu cimai istri-istri kalian melalui duburnya melalui dupurnya Ini adalah larangan Nabi, adab semuanya diatur dalam agama kita sampai urusan sekecil-kecilnya dalam agama kita urusan WC di atau di Nabi jelaskan bagaimana urusan WC hubungan antar suami istri terangkan dengan sangat mendetail sampai diantaranya hubungan badan jima suami istri diterangkan dengan ya mendetail masuk urusan demikian kecil dirinci-rinci oleh Nabi urusan yang gede bermasyarakat bernegara antar hubungan antar negara nggak diatur dalam agama kita oh super diatur kalau yang kecil itu sangat diatur yang gede apalagi yang lebih maslahat yang lebih berkepentingan umum itu sangat lebih diatur lagi logikanya manusia begitu tapi seakan-akan manusia lupa bahwa Islam seakan tidak mengatur tentang kehidupan manusia dalam berbagai macam halnya. Sampai yang lebih dungu lagi mengatakan tidak ada hukum Allah. Oh, ini kalau mengaku muslim itu sebetulnya itu memalukan. Menjadi kafir saja itu lebih pantas sehingga jantan memang kafir sehingga mengakui sehingga betul-betul mereka mengingkari ada hukum Allah tapi kalau dia mengaku muslim dan lantang begitu, itu sangat memalukan. Rai gedek ibaratnya itu. Gak punya rasa malu Dia mengaku muslim Hamba Allah Tapi lancang kepada Allah Lancang kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Buah daripada mengimani sifat Allah Al-Hayyu sebagaimana Allah mencintai asar-asar tentang sifatnya Allah itu Allah Al-Muhsin dikatakan wallahu subhanahu wa taala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqihi Allah itu mencintai nama dan sifat Allah dan mencintai asar dampak daripada nama dan sifat itu dan kelasimannya Allah hayyun yuhibbu ahlal haya Allah itu pemalu dan Allah mencintai orang yang memiliki rasa malu karimun yuhibbul Karuma karuma Allah itu zat maha karim dermawan mencintai kedermawanan Allah itu syakurun yuhibbus syakirin Allah itu zat yang mensyukuri hambanya Allah itu sangat mencintai orang yang bersyukur kepada Allah Allah muhsinun yuhibbul muhsinin Allah itu zat yang maha baik mencintai kebaikan Allah itu afuun yuhibbul afwa Allah itu zat pemaaf dan mencintai sifat kemaaf, kepemaafan dan para pelaku pemaaf halimun yuhibbul ahlal hilm Allah itu halim santun mencintai kesantunan dan seterusnya maka ibadah kita adalah bagaimana memupuk rasa malu kita malu dengan para hamba Allah dan malu dengan Allah Ta'ala malu dengan Allah Ta'ala rasa malu itu sangat berkaitan dengan iman al-haya wal iman kurona al-haya wal iman kurina iman dan rasa malu itu dua hal yang beriring dua sisi mata uang kata orang idza rufi'al akhar oh, idza rufi'a ahaduma rufi'al akhar kalau salah satu terangkat maka akan terangkat yang lainnya kalau orang itu imannya tercabut tercabut rasa malunya iman dan malu itu seiring Semakin sempurna imannya semakin tinggi rasa malunya Semakin rendah imannya semakin hilang rasa jadi malunya Sehingga Nabi dikatakan seperti gadis pingitan lebih malu daripada ini gadis pingitan. Nabi mengkaitkan antara malu dengan iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 sekian atau 70 sekian cabang. Yang paling atasnya fa'ala qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha tariq. Paling rendahnya menyikirkan gangguannya dari jalan. Wal haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian cabang daripada cabang-cabang iman. Artinya ima, rasa malu itu bagian daripada amalan iman. Semakin kuat imannya, semakin kuat ingin rasa malunya. Sehingga Nabi pernah itu mengingatkan pada orang yang memarahi saudaranya karena malu, karena pemalu, dimarah-marahi sama saudaranya itu. Nabi katakan da'u, biarkan dia fa innal haya'a minal iman. Karena rasa malu itu termasuk daripada iman. Dan rasa malu itu al haya'u kulluhu khairun. Rasa malu itu semuanya baik. Dan Nabi sendiri asyadda hayaan minal ut, utra fi hudriha. Nabi itu lebih pemalu dibandingkan dengan gadis pingitan Rasa malu ini yang akan mencegah orang berbuat tidak senonoh. Maka kata Nabi, Inna mimma adrakan nas min kalami nubuah al-ula idalam tastahi fasna masyita. Di antara perkataan kenabian yang dulu terkenal sekali dari zaman dulu, perkataan yang selalu terkenal dari zaman kenabian dulu, apa itu? Kalau kamu nggak malu, sakarpmu. Nek randuwe isin Sakarpmu. Mau jalan-jalan di bawah jembatan Jalan Magelang, mau dombleteng, setengah bleteng. Itu kalau nggak punya rasa malu, memang tampilannya kayak hewan. Tampilannya kayak hewan, nggak peduli dengan kanan kirinya. Memang sudah jadi hewan. Sehingga nggak punya rasa malu, dia di depan orang berbuat maksiat, melakukan hal yang tidak senonoh karena sudah hilang rasa malunya, nggak ada keimanan di dalam hatinya. Dan rasa malu yang terbesar adalah rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Kata para sahabatnya Rasulullah, "Inna nastahi walhamdulillah, kami telah punya rasa malu walhamdulillah." Kata Nabi Lai Sadak, bukan itu maksudnya. Walakin al-istihya minallah haqqal haya. Tapi yang namanya betul malu kepada Allah dengan sebenar malu itu apa itu? Antahfadar wa Menjaga kepala dengan isinya. Isinya kepala apa? Otak, mata, telinga, lesan. Ini semuanya bagian kepala menjaga otaknya jangan sampai terkotori hal-hal yang kemudian justru dia menjadi orang yang mengingkari Allah Ta'ala. Jangan sampai matanya, telinganya terkotori dari hal yang haram. Lesanya jangan sampai mengucapkan hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ini menjaga kepala kalau dia betul-betul memiliki rasa malu wal batna menjaga perut dan apa kandungannya menjaga perut ya termasuk hatinya menjaga kemaluannya jangan sampai perutnya kemasukan barang yang haram jangan sampai dia terjun dalam perkara perbuatan yang haram wa tafkurul maut wal wal dan mengingat kematian serta kancurannya sehingga dia uh, sangat selalu ingat bahwa sehebat apapun dia di dunia ini, ujung akhirnya itu masuk kubur seperti yang sudah banyak dilihat. <clears throat> yang dulu presiden, konglomerat, artis terkenal, sangat tampan, semuanya sekarang menjadi jasad bosok di dalam kubur dan tinggal pertanggungjawaban apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia selama tampil di dunia itu tampil bagaimana tampil model iblis atau tampil model warisan para nabi Allah alaihi kaum muslimin diingatkan oleh Allah taala panggung kehidupan Anda itu terbatas singkat hati-hati jangan sampai jadi badut-badut yang tertipu sehingga masuk kubur tanpa bekal dan dibuat lupa dengan permainan kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan sebentar sadar dunia akan pindah lagi ke kampung akhirat sehingga jangan spekulasi jangan menjadi orang spektakuler berbuat di dunia kemudian dia masuk kubur tanpa bekal dan akan celaka selama-lamanya waman aradal akhirah Taruh zinata dunia Barang siapa yang dia menginginkan akhirat Dia akan meninggalkan tentang glamornya kehidupan dunia Ada ibu-ibu renteng kalungnya berkilo-kilo yang di sini, di sini, di sini. Kemudian semuanya itu dipamerkan ini emas yang di tubuhnya. Mau ngapain dia ketemu jambret malah celaka juga dia. Apa dia mau krempiang-krempiang jalan terus di krempiang-krempiang manusia kadang nggak punya pikiran dan hanya pengen mereka ini pamer pada manusia dan itu tidak menjadi mulia di kala di tengah-tengah manusia. Kalau akhlaknya buruk, kalau perilakunya buruk, apalagi sudah pamer begitu pelit lagi. Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallah haqqal haya. Barang siapa yang dia melakukan itu semuanya menjaga kepala, menjaga perut, dia mengingat kematian dan kehancurannya, kemudian dia berorientasi kampung akhirat, maka betul-betul dia telah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengkaruniakan rasa malu kepada kita sehingga kita punya akhlak malu kepada Allah taala dan akhlak malu kepada para hamba Allah taala sehingga menjadi manusia yang sangat beradab, sangat berakhlak, yaitu melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak di tengah-tengah kehidupan. Demikian sekalian semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.